Pada pagi ini kita akan mendengarkannya kembali dan saya akan mencoba menerjemahkan sebagian di antaranya. Wa qala radhiyallahu anhu sirullah fi khalqillah mastur mahi bil alwan wasdarrak kamin wahid la yu'bahu lahu wa huwal khadir. يقولون إن سوق شباب كل ليلة يتسوقون في أربعين ولي كان السيد أحمد باقيل من المتقدمين سمع بهذا فجلس بعد العصر في السوق ومعه, ومعه الصبح فكل من توسم فيه الخير عده فأقبل رجل في يده صباغ يعامل الجوبة وهي كساء وهي زينة فقال السيد في نفسه ليس هو من المعدودين فكشف الرجل وقال له حبيب اطرح حبه فقال السيد كيف صار ماهي بالألوان وقام وترك الإداد قال سيدي حد يتستر بحرفة وحد كذا وحد كذا أو كما قال dikatakan oleh Habib Ahmad bin Umar bin Smith radhiyallahu anhu rahasia ya Allah pada hambanya itu tersembunyi. Jadi ada hamba-hamba yang diberi Allah derajat kewalian. Sirullah fi khalqi mastur. Jadi rahasia kewalian hamba-hamba Allah itu memang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak kelihatan bentuknya, mahya bi alwan. Bukan karena orangnya pakaiannya kotor, orangnya lusuh atau orangnya kelihatan ahli ibadah, bukan. Kalau ahli ibadah kan jelas kelihatan. Ahli ibadah atau orang mungkin pakaiannya sederhana. Jelas kelihatan kesederhanaannya, tapi rahasia kewalian itu tidak tidak bisa dilihat dengan bentuk penampilan dohir. Mastur, Wisdarok. Apa yang kamu ketahui? Berapa banyak orang yang yang tidak di, tidak dipandang sama sekali oleh orang sebagai orang yang soleh atau sebagai orang yang alim tidak dipandang. Tidak dipandang itu bisa jadi dua. Tidak dipandang karena memang orangnya itu hina, pakaiannya kotor, nusuh Tidak dipandang karena mungkin nggak dianggap ahli ibadah. Mungkin orangnya orang biasa. Seperti yang dalam hadis ketika Rasul duduk dengan sahabat, tiba-tiba Rasul berkata, sebentar lagi akan masuk seorang min ahli jannah e, ke masjid ini. Itu orang yang datang kan orang biasa. Bahkan datangnya terlambat kan. Bukan termasuk orang yang datang di di awal waktu. Sebelum sholat, ada yang sudah siap duduk di masjid, tapi dia kan datang habis wudhu, sementara sahabat sudah kumpul. Ya, artinya orang orang biasa. Ternyata orang yang tidak dipandang sama sekali tersebut adalah Khadir. Nabi Allah Khadir alaihissalam, kata Habib Ahmad bin Umar bin Semit. Para ulama di Hadramut mengatakan pasarnya kota Shibam. Pasarnya kota Shibam, setiap malam di situ ada 40 wali yang ikut berdagang. 40 wali. Maka ada seorang Habib namanya Habib Ahmad bin uh, Habib Ahmad Ba'agil. Wali terdahulu, orang soleh terdahulu Habib Ahmad Ba'agil. Beliau pengen ngitung, betul enggak ada 40 orang nih wali yang ada di pasar Shibam. Maka beliau duduk di di pasar itu. Fajar ba'dal asar. Habis sholat asar, beliau duduk di pasar sambil megang tasbih. Setiap orang yang dia beliau pandang dengan firasatnya dengan hati wali dihitung satu. Satu. Dihitung satu. Ada 40 wali. Nah, ketika beliau ngitung itu fa'akbala rajulun. Datang satu orang yang bawa alat untuk celup kain dulu. Ya, bawa celup kain. Kemudian kerjanya buat jubah, ya, buat jubah dia juga penampilannya necis itu, orangnya kelihatan ningrat ya, orang orang bersih, orang bagus. Maka tidak dihitung sama beliau. Oh, tidak tidak masuk ini. Ketika tidak dihitung begitu, orang yang pakai apa namanya pakai necis tadi kerjai baju tadi langsung noleh ke arah Habib Ahmad dan mengatakan Habib tolong saya dihitung juga Habib tolong saya dihitung, dihitung juga. Artinya ngerti kalau Habibnya lagi ngitung cari wali itu. Aku saya juga dimasukkan ya. Akhirnya karena lihat ini waduh, modelnya begini tidak bisa ditebak mana yang wali mana bukan wali. Akhirnya dimasukkan kantong udah tidak usah dihitung. Betul ada 40 wali di sini nih. Ya pergi. Pakai semua dulu. Orang-orang hadramut kesepakatan para aulia di sana. Nah, faqama wa tarakal idad. Qala Sayyidi Habib Ahmad bin Umar bin Sumit kemudian mengatakan, "Had yatasattar bi hirfah." Eh, ada wali yang menutup kewaliannya dengan dia kerja, buka toko dan lain sebagainya. Ada yang menutup kewaliannya dengan perbuatan perilaku seperti ini. Masing-masing memang nggak mau kelihatan ke kewaliannya, menutup dirinya. Wa qala radhiyallahu anhu Beliau radhiyallahu juga mengatakan Mutala'atul siyari salaf wa manaqibihim tanfi man kal ujub wa turika qadra nafsik wa mujalasatu ahli zaman tuthiru min kal ujub wa ru'yatun nafas wa azizun man ya'arifu qadra nafsih wa kalamul kibar min awliyaillah syarhul kitab wal sunnah karriruh wankuluh wa'giluh beliau radhiyallahu menyatakan mempelajari kehidupan para salaf orang-orang soleh terdahulu mempelajari perjuangan mereka, manakib mereka, kehidupan mereka dalam ibadah, menuntut ilmu dan lain sebagainya akan menghapuskan rasa bangga diri yang ada dalam hatimu dan akan menunjukkan nilai dirimu yang sesungguhnya kalau udah dibandingkan dengan mereka, mereka semua, kamu akan tahu sesungguhnya dirimu tuh nilainya seberapa. Sedangkan duduk dengan orang-orang yang hidup di zaman ini justru menyebabkan dirimu itu ujub berbangga diri. Menimbulkan ujub dalam dirimu. Dan akan menyebabkan engkau melihat uh, dirimu punya harga. Dirimu punya nilai. Jadi beda kalau kita membaca sejarah orang-orang soleh terdahulu, kita merasa diri kita ini tidak ada apa-apanya. itu, Nilainya tidak ada. Tapi kalau hidup dengan orang zaman sekarang kita duduk bersama mereka, maka yang terjadi kita jadi ujub. Wah, saya lebih bagus ya dibanding dia ya. Wah, oh, saya lebih hebat ya dibanding dia. Kemudian kita merasa punya nilai, punya harga. Eh, wa azizun dan sungguh sangat mulia orang yang tahu nilai dirinya. Artinya ngerti dirinya itu lemah, dirinya itu bodoh, dirinya ini punya penuh kekurangan. Kalau dia tahu seperti itu, itu suatu yang sangat mulia ucapannya orang-orang soleh terdahulu, para wali, sebetulnya merupakan penjelasan dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau ada orang mengatakan, ayo kita belajar Al-Quran, kita belajar Sunnah. Kemudian seakan-akan meremehkan ucapannya para wali, buku-buku, nasihat mereka. Padahal nasihat beliau-beliau itu isinya Al-Quran dan Sunnah. Hasil daripada Al-Quran dan Sunnah dilontorkan jadi jadi nasihat. Jadi ucapan-ucapan. Maka kariruh ucapan mereka beliau-beliau itu diulang-ulangi terus. Silahkan diulang-ulangi terus. Wan kuluhu akiluh. Dan dikutip, sampaikan pada orang lain. Dan renungkanlah dengan dengan sebaik-baiknya. Wa qala radhiyallahu anhu Hakiku kaulakum assalamualaikum warahmatullah Bibadri nasihah wal muawanati al birri wa taqwa Wa illa la ma'na assalamu alaikum Wa kadhalika raditu billahi rabban wa bil islam dina ila akhir la yanfa'u mujaradul qawli bi'azbati lisan wal af'alu mukhalifah. Ijtahidu fima yun'isu islam wa yunshur da'wah ila Allah wa illa ghabantu auladakum wa wa makalifakum wa anfusakum. Oh kama qala ah, Kemudian dikatakan oleh beliau radhiyallahu anhu Hendaknya kalian ketika mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi Mengucapkan salam Maka betul-betul wujudkan ucapan salam tersebut Dengan mau menasihati yang lain dan tolong menolong dalam berbuat kebajikan dan mewujudkan ketakwaan. Kalau tidak, tidak mau usaha nolong orang lain, tidak mau nasihati orang lain, tidak mau tolong menolong dalam kebajikan dan ketakwaan, maka ucapan assalamualaikum warahmatullah itu tidak ada maknanya. Maknanya tidak ada. Begitu pula ucapan aku ridho Allah eh, Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama. Kalau cuma di, di lisan, tidak ada tindakan yang yang menyertainya, maka ya juga tidak ada maknanya. Ridho Allah sebagai Tuhan tapi dikasih ujian ngeluh terus itu. Ini kan berarti tidak tidak ridho. Maka hendaknya di, diwujudkan dalam bentuk perbuatan. Berusahalah sekuat tenaga untuk melakukan hal-hal yang bisa menjadikan Islam itu semakin segar dan semakin hidup. Dan teruslah berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu tidak kalian lakukan, maka kalian telah menipu anak-anak kalian sendiri, orang-orang menjadi tanggungan kalian, dan diri kalian sendiri. Kemudian beliau radhiyallahu menyatakan, Wagala radhiyallahu anhu, Kana Habibi Abdurrahman barakbah, mimman yasma'ul hawatif. Kana Habibi Abdurrahman barakbah, mimman yasma'ul hawatif. Dakhala yawman hammam masjid Ibn Ahmad, wahuwa mughtam. فسمع هاتفا يقول اطرح القيود واعبد الودود واحفظ الحدود Dikatakan oleh beliau radhiyallahu anhu ada seorang Habib namanya Habib Abdurrahman Barokbah. Ini termasuk salah satu Habib yang sering mendengar hawatif. Jadi suara tanpa rupa. Ada suaranya tapi tidak ada orang yang mengucapkannya. Beliau sering mendengar seperti itu. Pernah Habib ini masuk di toilet Masjid bin Ahmad. Ada masjid namanya Masjid Ibnu Ahmad. Masuk ke toilet, wahwa muhtam. Dalam keadaan sumpek. Ya, dalam keadaan suntuk. Fasami'a hatifan yakul. Dalam kondisi seperti itu, dengar ada suara tanpa rupa yang berkata, Itrahil kuyud. Lepaskan semua belenggu. Jadi yang buat sempak tadi, apa tidak usah dipikiri. Bebas, uh, bebaskan dirimu dari belenggu-belenggu itu. Wa'budil budil wadud Sembahlah Allah yang maha penyayang. Wahfadil hudud. Dan jagalah hak-haknya Allah SWT. Batasan-batasannya Allah itu di, dijaga. Wa gala radhiyallahu anuh, Husnul yakin gamin. Bi ghufranil dhunub. Husnul yakin gamin. Bi ghufranil dhunub. Kama kila. Man kanat sajiyatuh al yakin. Lam tadurruhu dhunub. قال تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون ولهذا لم تضره لم تضر الصحابة الهنات التي يقعون فيها لأن غريزتهم اليقين أو كما قال beliau الله menyatakan orang yang sudah uh, punya keyakinan kuat punya keyakinan kuat kepada Allah Subhanahu wa taala maka dijamin dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Orang yang sudah punya keyakinan kuat pada Allah, maka dijamin dosa-dosanya akan diampuni Allah. Sebagaimana disebutkan, siapa yang sudah menjadi wataknya yakin kepada Allah, maka dosa itu tidak akan bisa mencelakakannya. Lam tadzurahul dunub. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 201, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, jika mereka itu di, digoda oleh sekelompok setan, maka mereka bisa langsung segera ingat kepada Allah dan mereka pun sadar akan godaan setan tersebut. Karena itulah para sahabat kalau ada apa hal-hal yang kecil-kecil, maksiat-maksiat kecil, kesalahan-kesalahan kecil yang terjadi pada diri mereka itu tidak tidak menjadikan mereka celaka. Kenapa? Karena mereka sudah yakin pada Allah itu menjadi watak yang luar biasa. Dalam hadis disebutkan untuk memperjelas ini ketika ada satu orang yang berbuat maksiat Kemudian malaikat ditanya sama Allah, bagaimana hamba hambaku maksiat ya Allah. Kemudian dia minta ampun ya Allah. Ya udah aku ampuni. Ya. Tanya lagi sama Allah, bagaimana hambaku maksiat ya Allah. Kemudian minta ampun ya Allah. Ya sudah aku ampuni. Terus akhirnya di akhir hadis itu Allah mengatakan, Alima abdi, hambaku ini tahu punya Tuhan yang maha pengampun. Maka Berapa kali pun dia berbuat kesalahan dan dia minta ampun, aku akan terus berikan ampunan ke kepadanya. Dibahas oleh para ulama karena dia yakin Allah Maha mengampuni. Jadi pengetahuannya tentang tentang Allah itu Maha mengampuni itu yang menyebabkan Allah terus mengampuni dia. Nah, sementara setan kan sebaliknya membuat orang putus putus asa. Udah mungkin diampuni Allah, saya udah berulang kali dan lain sebagainya. Wa qala radhiyallahu anhu إذا ترتبت الأعمال ظهرت البركة فيها مثل ذلك كالوضوء إذا غسلت اليدين قبل الوجه لم تصب اليدين وكمثل من يعلم الناس وعاد ahli baiti juhal. Wa fi mithal al-Hadramut ma had yulaqi sigayah wa ahli baiti dama. Nah. Kata beliau radhiyallahu anhu, kalau amal itu dilakukan secara tertib. Tertib artinya tahapan-tahapannya betul. Misal orang itu ngasih makan ya keluarganya dulu, baru orang orang lain. Jadi amal dilakukan secara tertib. Tahapan-tahapannya betul urutan-urutannya, maka berkahnya akan tampak. Keberkahannya akan tampak. Contohnya wudhu. Orang kalau wudhu itu faksilu wujuhakum wa aku, Basuh wajah baru tangan. Nah, kalau orang wudhu itu basuh tangan dulu baru wajah, maka membasuhnya wajah ini, eh, membasuh tangan itu tidak dihitung. Tidak ganggu, ya, tidak tidak terhitung. Wudhu kan urutannya, basuh wajah baru tangan. Nah kalau dibalik, tangan dulu baru wajah. Maka tangannya ini tidak di tidak dihitung, nggak ada artinya. Begitu pula orang yang mengajarkan masyarakat, sementara dia membiarkan keluarga dalam kebodohan, tidak mengajarkan keluarganya. Di istilah Hadramut ada pepatah, mahat yalqi sigoyah wa ahli baiti Janganlah orang itu ngasih minum orang lain sedangkan keluarganya dalam keadaan kehausan. Nah, kalau pengen ada barokah dalam dalam kehidupannya, maka harus bisa mengatur amalnya uh, urut-urutannya itu biar biar betul. Kalau sodakoh ya pada dari kerabatnya dulu yang yang kekurangan baru kepada orang orang lain. Amal dari yang wajib-wajib. Eh, banyak orang yang misalnya Eh, puasa sunnah kuat, tapi utang Ramadan nggak dibayar. Hmm. Ini kan, misalnya Ramadannya di, diselesaikan dulu, baru dia utang-utang puasa apa kemudian sunnah-sunnahnya di, dijalankan. Ya, salat salat lainnya jalan tapi subuhnya hilang. Ini lebih parah lagi, subuhnya hilang. Atau ada orang yang salat sunnah yang biasa itu kuat tapi rawatibnya ditinggalkan. Kopiah dia, itu kan lebih lebih utama karena tidak mentertibkan amal solehnya. Wa qala radhiyallahu anhu At-tib yazidu fil akli wal aklu alatud din wa mafhumuhu anna adam at-tatayyub yud'ifu al-aqla fa idza dha'afa dha'afa ad-din wa la ad yudrik fahm al-ilm wa yakfika an anna wabis al misk kana yura fi مفرق rasulullah sallallahu alaihi wasallam عليه وسلم مع الطيب جسده الشريف tasri'an li ummati wa rahmatan bihim iltazimu atib antum yal kibar wa amma sigar tibuhum al ghusl wa taghsilul thiyab min ar rawaih al kariha li anna tib aduh ma beliau radhiyallahu menyatakan parfum ya parfum itu menambah kekuatan akal parfum itu menambah kekuatan akal sebelum saya lanjutkan perlu didefinisikan dulu parfum itu apa. Jadi parfum itu sesuatu yang harum, yang di aromanya dicium oleh hidung kita atau orang lain enak, itu namanya parfum. Bukan bukan setiap yang namanya parfum itu parfum dalam syariat. Ada itu parfum tapi kalau dioleskan jadinya minyak mumet. Jadi yang yang mencium justru pusing gitu kan. Karena aromanya ndak ndak beres, aromanya enggak enggak enak. Ya seperti kalau melatih itu kan enak, mawar itu enak, ya sedap malam itu enak, itu aroma enak. Ini ada aroma yang nggak enak. Kalau di, dioleskan justru orang jadi bu pusing. Walaupun orang bilang itu parfum, dalam syariat bukan itu parfum. Ya, parfum dalam syariat sesuatu yang di, dicium aromanya enak. Parfum itu menyebabkan akal semakin kuat, semakin hebat. Sedangkan akal itu merupakan sarana bagi kehidupan beragama sarana bagi kehidupan beragama. Artinya, orang yang tidak mau pakai parfum, berarti dia telah memperlemah, memperlemah akalnya. Karena parfum memperkuat akal. Berarti kalau tidak mau pakai parfum, berarti dia kebalikannya, memperlemah akalnya. Nah kalau akalnya lemah, berarti agamanya juga lemah. Agamanya juga lemah. Walau ajudrik fahamal ilim. Kalau udah begitu, maka dia tidak bisa tidak punya kemampuan untuk memahami ilmu. Lemah akalnya lemah, bagaimana mampu memahami ilmu. Syarat biar mampu memahami ilmu, akalnya harus harus kuat itu. Kalau akalnya kuat, dia bisa memahami ilmu. Kalau akalnya lemah, tidak bisa memahami ilmu. Cukup sebagai dalil buat kamu bahwasanya di uh, rambutnya Rasulullah, Rasulullah itu kalau sisiran kan ke kanan, kiri itu ada belahan rambutnya Rasulullah, di situ tampak cairan kilauan parfumnya itu tampak. Jadi Rasulullah pakai pakai minyak rambut juga tuh. Tampak ya di mafroki mafroki Rasulullah SAW. Padahal tubuhnya Rasulullah itu sudah harumnya luar biasa. Kalau Rasulullah SAW yang tubuhnya sudah harumnya luar biasa, masih pakai parfum, masih pakai harum-haruman. Lalu bagaimana dengan umatnya? Nah Rasul ini pakai harum-haruman sebagai apa? sebagai rasa sayangnya Rasul pada umatnya, maka disyariatkan gitu, biar umatnya itu semakin semakin bagus akalnya. Iltazimu atib. Karena itu wahai orang-orang yang udah dewasa, hendaknya kalian pakai parfum. Jangan tinggalkan parfum. Sedangkan yang masih kecil, tidak usah. Yang kecil-kecil cukup mandi saja. Yang kecil mandi, kemudian bajunya di, dicuci, sehingga aroma-aroma yang gak enak itu bisa hilang dari bajunya. Ya pakai parfum tapi bajunya seminggu tidak ganti ya sama juga bohong gitu ya. Nah, ada orang parfum ya bagus tapi bajunya kainnya itu tidak bagus. Sehingga kalau kena panas aromanya luar biasa. Itu parfum sehebat apapun akan kalah dengan aroma. Atau kadang kita pakai parfum ke masjid, cuman mampir warung sate. Nah, itu masuk masjid satu satu ruangan aromanya aroma aroma sate. Hendaknya bajunya dicuci juga. Anak kecil nggak usah pakai parfum dulu sebab parfum itu belum Eh, di, dianjurkan untuk untuk mereka. Bahkan di sini dikasih catatan bal kabihun fihim. Ya. Bahkan untuk anak kecil kalau pakai parfum itu kurang bagus, kurang kurang mulia sebab akan menimbulkan dalam hatinya perasaan eh, apa ya? hidup dalam mewah eh, menikmati apa namanya? kenikmatan duniawi catatan kakinya ya. Tapi kalau Habib Ahmad sendiri tidak mengatakan seperti seperti itu tidak diterangkan syukur ya mungkin sebelum tamyiz atau sebelum balik wala kibar itu apa bisa jadi kecil sebelum balik tapi tidak ada benar keterangan ya wa qala radhiyallahu anhu Idza quri'a 'ala al-walidi radhiyallahu anhu qawlu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ri'a usya yatatawaluna fil bunyan yakulu yafi wa al kathir kanu ri'an ghanam fi amakinihim tarahum yusajidun al mabani wa qala radhiyallahu adun uh, ida qawli sallallahu alaihi wasallam ad-dunya hulwatun khadirah qasirin wa ila fahiya jifah khadirah indal arifin dikatakan oleh Habib Ahmad bin Umar bin Sumait ketika Rasulullah SAW bersabda ad-dunya khadirah dunia itu manis dan menyenangkan, hijau gitu ya. Maksudnya adalah endal sirin. Buat orang-orang yang amalnya lemah, amalnya sedikit, dunia itu tampak manis. Ya tampak manis dan indah. Wa illa sebetulnya fahiya jifah qadhirah. Dunia itu adalah bangga yang sangat kotor. Bangga yang sangat menjijikkan buat orang-orang yang arif. Jadi kalau orang arif tuh lihat dunia bangga. Sementara ketika Rasul berkata dunia itu e, manis, menyenangkan, ya, menggiurkan, itu buat orang-orang yang memang amalnya le, lemah, memang kelihatan dunia seperti itu. Kalau buat orang soleh, arif, kelihatan betul dunia itu adalah adalah bangkai. Dan terakhir untuk pagi hari ini, Waqala radhiyallahu anhu Ida qalihi alaih salam Wahsyurni fi zumratil masakin Yakfihim fakhrun li Lau Wahsyurhum fi zumrati انظر إلى أدبه العظيم عليه السلام وأنت لو حد قال لك يا مسكين ارتكزت نفس والزموا المسكنة والخمول ومن كلام سيدنا عمر العطاس الدفن الدفن الخمول الخمول ما عاد شيء خالص لله وكان حلو الخمول ويحث سيدنا عبد الله الحداد على الخمول وضده على محمد بن علوي نزيل مكة شيخ سيدنا عبد الله الحداد حاله الظهور wa yabhath Sayyidina Abdullah al li annahu ta'iba minad zuhur. Ya, katakan di sini oleh Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid ketika membahas hadis Rasul yang berbunyi wahsyurni fi zumratil masakin itu. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah hidupkan aku dalam keadaan miskin, wafatkan aku dalam keadaan miskin dan bangkitkan aku, kumpulkan aku dalam kelompok orang miskin. Sebetulnya cukup sebagai sebuah kebanggaan kalau Rasul berdoa, wah surhum fi zumrati. Ya Allah kumpulkan orang miskin dalam kelompokku. Itu sudah sebuah kebanggaan. Tapi lihat bagaimana sopan santunnya Rasul SAW kepada orang-orang miskin. Rasul tidak mengatakan, Ya Allah kumpulkan orang miskin dalam kelompokku. Tidak. Tapi karena sopan santunnya Rasul pada orang miskin, Rasul katakan, Ya Allah kumpulkan aku dalam kelompok orang miskin. Karena Rasulullah sangat menghormati orang-orang yang miskin. Sedangkan kamu, sedangkan kamu, wa anta, kita ini, kalau ada orang mengatakan, hei miskin gitu, maka kita marah. Siapa yang miskin? Saya tidak miskin, Udah dibilang miskin, protes. Jadi kita kita, kita disebut hei miskin itu kita tidak terima, gitu ya. tidak terima. Padahal Rasulullah sendiri mengatakan, hidupkan dalam keadaan miskin, wafatkan dalam keadaan miskin, bangkitkan aku dalam kelompok orang yang miskin. Hai Umar al atas mengatakan adafan adafan. Tidaknya kamu sembunyikan dirimu, sembunyikan dirimu. Khumul, khumul. Jangan, gak usah kelihatan orang tentang kelebihan, kelebihanmu. Sembunyikan dirimu. Saat ini sedikit orang yang ikhlas di dalam melakukan amalnya karena Allah Ta'ala. Kalau Umar bin Abdurrahman atas itu kondisinya memang khumul. Selalu sederhana menyembunyikan uh, kesolehan, kewalian, dan keilmuannya. Dan beliau mengajak orang untuk khumul. Habib Abdullah bin Alul Haddad juga khumul. Ngajak orang untuk menyembunyikan kewaliannya, kesolehannya, hidup sederhana. Sedangkan Habib Muhammad bin Alwi, Nazil Mekah, Habib Muhammad bin Alwi, uh, bin Muhammad bin Ubakar bin Alwi bin Ahmad bin Ubakar Asakron, yang terkenal di kota Mekah, yang lahir di kota Syihir tahun 1002 Hijriah, dan wafat di Mekah tahun 1071 Hijriah, Beliau merupakan gurunya Habib Abdullah Haddad. Syekh Sayyiduna Abdullah Haddad. Beda dengan muridnya. Kalau muridnya ini serba sederhana, kalau gurunya zuhur, serba mewah itu, serba mewah. Wa yahudzu Sayyiduna Abdullah Haddad al-khumul. Tapi beliau menganjurkan muridnya kamu yang khumul saja. Kamu jangan jangan nunjukkan ke kemewahan, sederhana saja. li'anahu taibam dan zuhur. Karena beliau yang yang zuhur ini yang sudah sudah masyhur menunjuk tampak apa serba mewah, serba lux, serba bagus kelihatan gitu, itu lelah gitu. Lelah jadi orang yang zuhur, tersohor itu lelah. Maka menganjurkan muridnya kamu jangan jangan tersohor, biasa sah, saja.